Sebelum kita teruskan, saya mohon dengan sangat Mas Toto bisa ikut menemani saya di sini. Kalau ada Pak Karta juga dari teman-teman Kiai Kanjeng. Terus kita mohon dengan sangat Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Musola Al Mustaqim, Bapak Hari untuk maju ke depan. Kemudian Bapak Mustaqim, Bapak Kap, monggo sama saya di sini Bapak. Ini Musola Mustaqim, Kepala Polisi ini Mustaqim cocok tenan guys. Terus monggo kalian kula wonten mriki lajeng Bapak Marzuki, Bapak Camat Mergang Sanyun Sewu Sarang Sarang mriki. Iki jenenge apik-apik tenan iki. Bapak Subio, Bapak Dan Ramil. Monggo Bapak alhamdulillah. Tolong ma, uh, Imam mikrofonnya disiapkan untuk beliau-beliau. Barangkali uh, sebelah kiri Bapak supaya seimbang Bapak Nyun Sewu, Pak Camat. Wonten sebelah kiri mriki supaya seimbang kiri kanan ku ndak jomplang kapale lajeng Bapak perwakilan provinsi Bapak Muhajir Bapak Muhajir nyon Sewu kemudian De Dewan Masjid ya per perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia Injil Meneko Bapak Selamat nyon Sewu Alhamdulillah kemudian Ikatan Persaudaraan Hati Bapak Kemi nyon Sewu sarang-sarang supaya hajatan kita ini jangkep dunia akhirat karo Gusti Allah disongsong dengan ridho, rizki dan kemudahan-kemudahannya. Yang terakhir dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Muhammad. Nyun sewu, Alhamdulillah. Ah, kalau gitu saya agak ke kiri sedikit. Ya, monggo Ustaz. Jadi ini kita nentok kesek ben ngerti bareng-bareng kelasane durungnya kenduren. Ini ada hajatan satu peresmian musola mustaqim al mustaqim no mustaqim al mustaqim al mustaqim. Terus ini juga bareng-bareng menyiapkan hati dan hidup kita menuju Ramadan yang kita cintai. Nah saya mohon dengan sangat mungkin yang pertama Bapak Panitia dulu bisa menjelaskan beberapa hal kemudian sebaiknya siapa saja beliau-beliau yang akan mengungkap beberapa hal yang terpenting untuk malam hari ini. J. uh, matur nuwun sanun. Yang gini Mas Ali, Langsung saya. Iya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang sebuah kerinduan yang panjang bagaimana saya ingin membangun sebuah harmonisasi masjid bisa me memberikan suatu harmonisasi antara masyarakat dan polisi yang dan kebetulan saja di e, kecamatan ini belum ada fasilitas umumnya musolanya belum ada polsek juga belum ada itu sehingga e, ada keinginan dari anggota polsek yang ingin nek iso musolane nah akhirnya mengajak masyarakat dan kita apresiasi dan kebetulan musola ini kita bangun juga dengan uh, konsepnya itu konsep sirot nah, ya kan? jadi tidak pakai atap jadi karena kecamatan wis megah pakai atap polseknya juga sudah pakai atap maka ini kita konsep uh, seperti sirot demi Allah saya tidak tahu sebelumnya bahwa ternyata kapol kapol tabesnya itu Pak Mustaqim, jadi maksud saya sirot itu ya bangunnya karo Mustakim sehingga kita bangun itu dan kenapa atapnya tidak kita tampakkan karena ya kita tawadu maksudnya jembatan uang wong ini kan deloser cak turu gitu jadi orang andani. gitu jadi kita ingin antara polsek dan kecamatan itu ada harmonisasi di mana di situ ada satu pintu dari masyarakat. Sehingga kita ingin sama-sama dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek untuk membangun masyarakat Mergangsen ini menjadi sebuah eh, apa ya kehidupan yang harmonis. Ya, dan juga nanti fungsi daripada musola ini nanti kita akan membuat program-program yang nantinya akan menggerakkan Eh, masjid dan musola sekecamatan dan kita sudah nyon izin dengan Pak Kapol Tabes bahwa untuk satu Juli ke depan di mana itu hari-hari libur anak-anak sekolah kita sudah ada event Mustakim Cup ya Mustakim Cup itu di mana itu nanti akan uh, ada diharapkan remaja dan pemuda masjid-masjid sekecamatan Mergansan dan kota Yogyakarta itu bisa membangun grup atau kelompok futsal. Nah, jadi nanti kita akan futsal futsal tapi namanya tetap sampai kapanpun dengan Mustakim Cup dan kedepannya ada wali kota Mustakim Cup merebutkan hadiahnya Kapolres, wali kota, gubernur dan lain sebagainya sehingga akan merangsang TPA, musola dan masjid itu akan tergerak remaja dan pemudanya. Jadi kedepannya itu mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa membangun sebuah silaturahmi. Sekaligus pengumuman bahwa ini nanti masjid-masjid nek iso kayak tentang bentuk sebuah kelompok futsal ya karena untuk tahun depan pas bulan Juni itu pas hari libur kita akan selenggarakan uh, turnamen futsal dengan Mustakin Cup dan ini sudah saya sudah izin oleh Rauleh pokoknya kudu oleh gitu. Yeah. Matur nuwun. Itu konsepnya semacam itu Cak Nun. Terima kasih. Matur nuwun. Mas Mas Hari, yang dimaksud sistem sirot tadi itu bersisih piye ben kabeh do ngerti Sirot nih. Jadi ya jalan menjembatani antara men ada sirot oh nggih. Ah, sirat tawadhu eh, gitu maksudnya. Judulnya kan kalau sirotol mustaqim kan gitu. Oh, Ki sambil sinau nanti salah-salah ada ketua MUI nanti akan dibenain. Jadi nek sirot si ono loro siji sirot nganggo T. Sirot nganggo J. Nek sirot niku lampu niki sirojan muniro. Nek sirot nganggo T niku dalan. Nah dalan niki umum. Nek dalan gede iku jenenge syari. Mulane aturane wong Islam jenenge syariat gitu. Nek sirot jalan yang lurus itu artinya ada lajur. Ya, kalau jalan besar itu syari, terus nek jalan sifatnya lajur kecil itu sirot, nek antara syari sama sirot jenenge torik. Nah, torik niku mulane saiki wong Islam yang duwe torikot, ono syariat, torikot, sapi turute, tapi kapan niku jane meng PU niku, Islam niku jan-jane mengan Urusan dalan kabeh ngoten nggih. <laughs> Gampangannya ngoten. Lah terus ini habis ini kita langsung kasih kepada Pak Mustaqim supaya disambut apa yang beliau kemukakan Mas Hari kemukakan tadi. Mustaqim itu nanti Pak Ketua MUI akan menjelaskan. Kan kita orang Islam mesti ngerti sirotol mustaqim. Terjemahannya sudah berpuluh-puluh tahun itu jalan yang lurus. Lurus tidak dalam pengertian fisik tapi dalam pengertian nilai Nah sekarang kalau kata mustaqim didolei kui itu kan dari kata misalnya ono istiqomah itu juga satu family sama mustaqim. Kiam ngadeg nek kiam ngadeg ditambahi S tengahnya berarti sing ngadek kowe dhewe. Misale ana agsilu aku umbah-umbah neng nek sing tak umbah awakku ana agtasilu ditambahi sin. Jadi niki kula pura-pura pinter bahasa Arab soalnya umumnya lak do bahasa Arab. Jadi aku ngapusi sidik-sidik do ngerti ngoten lah Pak Mustaqim ini luar biasa karena Mustaqim adalah subjek jadi al fa'il dia fa'il Mustaqim adalah orang yang menegakkan misalnya anak astakimu caga saya menegakkan caga ini caga rano bahasa Arab aku yang ngerti ngerti ya caga ngono wae nah Mustaqim adalah orang yang menegakkan kalau musolanya Mustaqim yang menjadi tokoh adalah Pak Mustaqim, maka segala sesuatu yang menyangkut musola ini, meskipun ada futsalnya, ada apapun, semua dalam rangka menegakkan nilai-nilai yang sejati di dalam kehidupan manusia. Kira-kira lah ngono. Oppo meneh ada dari kepolisian ada Pak Marzuki dari ya, Pak Marzuki nggih. Oh, dari Pak Camatnya Marzuki ya, aku sip meneh kuwi. Marzuki itu dari kata rozako. Jadi rejeki nek Allah itu rozik menungso sing ngerjekeni jenenge rozik nek sing ngerjekeni Gusti Allah jenenge rozak Neng nek marzuki wong sing direjekeni lho wis lak penak ta ya kuwi lho wah lah ngangkat dhuwur banget iku lho ya. Marzuk adalah orang yang dianugerahi rizki itu sing ngomong marzuki kudune Bu Camat iki marzuk marzuku berarti bahasa Arab marzuki jadi orang yang dianugerahi uh, rezeki oleh Allah yang merupakan milik saya selama hidup di dunia. Ngaten Pak nggih. Terus ayo kita kabeh engko arep tak terjemahke ya engko. Ben wae. Ben wae ana slamet ana kabeh. Wah sukeh banget pokoknya tak golek apike. Kula niku mboten purung golek eleke. Elek kaya ngapa tak golek iape, Urip pisan onda tak golek elek gitu. Tak golek iape, Koruptor e tak delok iape, Kula SMS nek ditangkep niko bos selamat menjalankan kebenaran asu cak nun ngono kan kok menjalankan kebenaran mangkel loh dia sudah ditahan sumuk banget kan nggon tahanan malah tak tak kayak selamat selamat ya bos ngono kuwi loh menjalankan kebenaran kan memang benar orang yang salah itu dihukum itu namanya benar kalau orang salah tidak dihukum itu namanya salah kuadrat salah itu salah itu sendiri sudah salah, tidak ditangkap itu juga salah. Berarti nek salah tidak ditangkap sama dengan salah pangkat dua. Tadi nek salah ditangkap berarti benar. Jadi Anda sedang menjalankan kebenaran. iya neng ya iya, iya, Iki aku nirokke lho, ora aku ngomong lho ya kan nirokke wonge. Nirokke SMS ku nggih. Lah kula kudu jujur. Jadi berita acara harus tepat seperti apa adanya, ngoten nggih. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu sekarang siapa dulu Mas Harib? Langsung Pak Mustaqim apa Pak Camat dulu ben ben Pak Camat Rumian nggih cek dibeber, ah, nanti beliau yang mendirikan, yang menegakkan. Polisi itu kan mustaqim. Polisi itu kerjanya mustaqim menegakkan aturan, menegakkan kebenaran. Ngoten nggih? Makanya benar. Jadi Amirul Mustaqim, Amirul Mustaqim itu adalah kepolisian. Bahkan mukmin itu artinya juga orang yang menegakkan keamanan. Jadi nek Kapolri kudune iki Amirul Mukminin karena dia adalah pimpinan dari kumpulan orang-orang yang menegakkan keamanan. Mukmin kan menegakkan keamanan. Mukmin orang yang menegakkan keamanan. Cara menegakkannya alatnya iman. Nggak tahu? Terus ndungone nganggo amin. Pokoknya AMN kabeh. Akademi Militer Nasional, ngerti nggih? Amin, mukmin, iman, aman, tujuannya aman, semua AMN semua. Makanya dulu sekolahnya dibikin AMN karena mengambil kata dari amin, iman, aman, mukmin, ngono jarine sing gawe ning ora kondo-kondo lho. Ini kondone mung nang aku tok gitu. Oke bismillah Pak Mustaqim eh Pak Pak Parzuki Rumian nggih, tepuk tangan untuk pimpinan kita di Mergangsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk di sini karena jabatan. Kalau tidak ditunjuk oleh Pak Wali Kota sebagai camat Mergangsan ya mustahil saya ikut bersama-sama semacam ini. Ya. Oleh karena itu mewakili pemerintah di tingkat kecamatan. Saya sebagai pemerintah saya pernah mengaji bahwa pemerintah itu harus jujur, harus adil harus rofik, harus muhsin karena Allah. Jadi sebagai pelayan adalah karena Allah. Kalau saudara sebagai pemerintah sudah melayani dengan baik, tidak minta jabatan, insya Allah ditolong oleh Allah. Karena jabatan itu amanah. Tapi kalau jabatan itu diminta, maka akan diberatkan di dalam hidupnya. Saya tidak pernah minta jabatan. Yeah. Ya. Saya sebagai pelayan masyarakat yang harus jujur, yang harus adil, yang harus rofik, harus muhsin. Silahkan nanti dijabarkan masing-masing. Insya Allah mohon doa restunya, saya bisa amanah, jujur, adil di dalam saya mengemban amanah sebagai abdi masyarakat. Alhamdulillah jaza kumulau khaira. Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Marzuki, ini bukan sambutan tapi ini pancen ngangsu kawruh bareng-bareng ngoten nggih. Jadi nanti kita bareng-bareng di sini diselingi lagu, selingi sholawat sak piturute, nek ono barang-barang sing kurang jelas kita tanya kepada ketua MUI. Nah ini tadi nanti ini Pak Marzuki itu tadi ngendiko niku rada bebayani omongane. Kalau jabatan itu diminta, iku engko mesti digawe abot karo Gusti Allah. Ngoten niku wah niku leres sanget. Niku karepe damel sing nyalon-nyalon ngoten niku napa pripun? Sebab nyalon niku lak njaluk Pak nggih, njaluk. Nah, sistem hukum eh sistem eh, konstitusi kita tidak memungkinkan orang punya jabatan kalau tidak meminta kecuali camat. Lurahwe dipilih ya Pak ya? Lure, lurahwe enggak? Sekarang enggak? Ditunjuk sip. Tapi nek wali kota ditunjuk, lak mboten. Gubernur. Presiden. Jadi tidak mungkin kita dapat presiden menurut teorinya Pak Marzuki. Tidak mungkin kita dapat presiden yang jabatannya dan kerjanya diringankan oleh Allah karena asal usulnya dia menjadi presiden itu adalah jaluk-jaluk. Ngerti nih Pak G? Wah itu luar biasa fatwanya Pak Camat ini ya Allah. Orang yang jaluk-jaluk ngemis-ngemis tur umu-umu aku apik lo, tenan lo, aku iki aku iki pembela rakyat lo, Aku iki ngono lo kan jur gambare kaya Bung Karno ngene kae. Ya jangan nyenengke tenan apa saiki. Ajane ah, yo ming pengemis, jane yo ming kere. Walah jane ora peneng Pak Camat kan marzuk beliau, dia tidak pernah minta kata beliau, tapi wali kota yang mengamanati beliau. Jadi beliau betul-betul seorang marzuki. Tepuk tangan untuk beliau. Kita ngomong-ngomong gini sambil diselingi satu dua lagu ya Pak ya. Jadi di sini kita bareng-bareng. Termasuk nanti selawatan. Sekarang selawatan itu sudah makin banyak orang-orang yang mengkhawatirkan selawatan ki untuk pora. Bid'ah pora, haram pora, sapi turut ya nanti kita sudah punya rujukannya yaitu ketua MUI. Lah terus takon sopo nek ora. Oke. Jadi sekarang orang diomong ke dirembuk ono rembuk dirembuk kata orang Jawa. Jadi dari tadi Mas Hari sampai Pak Camat saya itu kagum sama Indonesia, kagum sama Jawa. Setiap ucapan, setiap kalimat yang diungkapkan itu selalu mengandung nilai-nilai di balik kata-katanya. Itu selalu luar biasa. Misalnya sirot, jembatan ini wong Jawa mbayang kele turu turunnya tadi Di mana-mana orang tidak punya nilai mengenai jembatan ya jembatan. Nek Mas Hari tadi jembatan ini kue nek menjembatani kahanan, kue kudu gelem turu, kudu gelem delosor. Itu kan filosofinya begitu. Itu tidak ada kecuali di Jawa. Gelem delosor, kata delosor we modaro nek ono bahasa liane bahasa Arab, bahasa Jerman, Inggris, opo wae ora ono ndelosor ki ono. Itu adalah kearifan bangsa tertua di dunia yang namanya bangsa Jawa, The Nek ono masalah polisi, or, nek cen kepeksa mengatasi dari atas kuwi jenenge merantasi ngedeni. Polisi kudu kuat timbangane wong sing kerengan. Nek Allah mengatakan dirinya al-mutakabir, orang sing ngedeni apa-apa. Allah lebih besar dari semuanya. Neng nek dalam pergaulan orang itu kuwi ngedeni sapa-sapa. Mulane orang itu takabur. Karena takabur tadi ini kuwi ngedeni, ngendas-ndasi. Mulane wong Jawa sarane dikongkon nyendoki lho, siji meneh kuwi. Nek ana apa-apa disendoki. Ketoke kene iki nisor dhewe wong sendok. Neng sing katut ki sendoke apa sing dimot sendok? Jadi sing pemimpin ki sing sendok, eh apa sing dimot sendok? Sing pemimpin ki sing sendok kuwi, padahal dia yang paling bawah. Anu kula ming Jawa sing saged ngoten niku. Menang tanpa ngasorake ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karso, tutwuri handayani mangan tanpa sego. Sing buri niki. Ngoten. Jadi saya saya senang sekali dan sambil mensyukuri nikmat Allah bahwa kita jadi orang Indonesia. Lah sugih kaya ngono ya, anggar kalimat ki maknane ra karu-karuan yang delosor. Kuwi nek dieling-eling liyane apa? Delosor. Nek tiba wae bahasa Inggris kan ming fall down, that's all. And then sakoto, illa sakoto yaskutu. Walakin eh fi Javan fi fi fi lugha al Java gayane Gaya nih kayak iso-iso ya pas gue tok nih ya ta. Fil jawi ya. uh, eh, there is nyelorot, there is ndelosor, there is njungkel, there is uh, apa? ngeplak, njungsep, and so on and so on. So that such a rich civilization of Indonesia. Fahim tuh? Understand? Ten. Jawabnya ten ngono Pak. Aku harus ngerti kere nggone ning di ngerti aku. Nek tak takone harus ten. ten. Aku asisten Pak. ten. Oke. Jadi begitu tak, nanti saya sudah nyatetin kok banyak ilmu-ilmu dari beliau-beliau ini. Dari Pak ini dok, Pak tak ada tulisan ini oke okay, Pak. Sikap Pak Mars, gitu. Dari ekspresinya aja saya sudah bisa menulis dua artikel. Delok iki lho carane mesem, carane ndelok kuwi wis tak terjemahke macam-macam wah kuwi jan ngelarake atine para gubernur kuwi. <laughs> Ya Allah, nikmatnya hidup di Indonesia, masya Allah, dengan segala kekurangannya, dengan segala kekonyolannya, tapi kita selalu tiap hari diizinkan Allah untuk menemukan hikmah-hikmah dan kebanggaan-kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Setelah Pak Camat, ini kita langsung mohon kepada beliau yang lain atau kita selingi lagu dulu? Tapi jenengan anu nggih, jenak to mriki nggih. Saya memerintahkan kepada panitia, aku wis dikai kopi, apa sebabe kok liyane ora dikai kopi? jadi ah, tolonglah ora ketang banyu-banyu aku lagi dijejer ning kene kan gitu aja. Aku rapi penakno. Oh, sudah tadi Pak ya. Ah, kalau gitu nanti diangkut naik Pak. Wis entek Oke mohon. Nah, enggak, enggak aku guyon ke rumah sehari ya. Hari ini teman saya jadi rapopo. Bismillah, kalau gitu satu nomor mau kebanggaan Jogja atau mau Islam atau mau Arab atau mau apa? Jogja ya? Jogja ya? Kita bangga jadi orang Jogja ya? Jogja lebih tua mana dari Indonesia? Mulanya Indonesia rasan ranya nang Jogja ya? Kue kue cah nom, kue kue gudel ya? kini kebone ya? Macem-macem tak sundang kowe ya. Jogja adalah dukunnya Indonesia sehingga lahir Republik Indonesia karena ada dukun yang namanya Yogyakarta. Ora ming dukun sing nyusoni Republik Indonesia adalah Ngayu Jakarta Hadi Ninger. Nyusoni dalam arti yang sebenarnya loh Pak. Membiayai seluruh keperluan negara selama dua tahun. Ya Pak? meminjamkan seluruh fasilitas di Jogja ini ke Negoro dari istana negara Gedung Agung sampai keraton di depan dan di belakang sampai kemendaman dipakai untuk universitas sampai pagelaran dipakai oleh UGM sampai stasiun sampai mana-mana semua itu pinjaman dari Ngayo Jakarta Hadiningrat kepada Republik Indonesia tadi Republik Indonesia tak jaluk kowe jogo ya sikapmu ya nang Yogyakarta yang ora kuingko ora diakoni anak. Gitu. Artinya in Yogyakarta tidak menjadi istimewa dengan ditandatangani oleh pusat. Sebelum ada Indonesia, Jogja sudah istimewa. Orang jur kebo ki iso dadi kebo mergo ditandatangani karo Gudel. saat durung ana Gudel kebo wis kebo. Ah ngono rada sombong rapopo kini iki wis suke ora nek suke rasumpung rapopo, ora nek melarat kaya kue kue ya kudu rotongin ngenang ngene ya toh ngopo ini harus melarat toh. <laughs> Oke bismillah kita masuk ke medley Jogja ya kita nikmati bersama-sama pertama dengan genderang keraton dulu untuk mengingat-ingat pas gerbek ngono kae bismillahirrahmanirrahim silakan Kiai Kanjeng Ya, ya, monggo baro kanca-kanca siap siaga. Eh, Dedep Dixon, ya ne. Ya, yuk langsung wae. Lumaksana. Yuk. Yeah. God. kolong-kolong kilik setan iblis ambrol pring rekete gunung kamping ambrol kolong-kolong kilik setan iblis jebol Selamat datang kau resgatar.